Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alladhi Hayya'a kulubas sadiqina لحسن المعاملة بأنواع لحسن المعاملة بربهم ولحسن المعاملة بنبيهم وحسن المعاملة الآخرين الحمد لله الذي إذا أراد من عباده خيرا فتح لهم سبله وأعانهم عليه اللهم يا رب فصلاة الله وسلام على حبيبنا الشافئين ومولانا سيدنا محمد أفضل من دلنا إلى الخير وأحسن من أرشدنا إلى الطاعة وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا افتح لنا أبواب الخيرات وافتح قلوبنا لأنواع الطاعات لأنواع الخيرات اللهم يا ربنا حب الخير وأعنا عليه واخسرنا يوم القيامة مع زمرة أهل الخير اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت الشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد Allah subhanahu wa ta'ala Jika menghendaki kepada hambanya Dengan kebaikan Makanya akan dibukakan untuk hamba tersebut beragam pintu kebaikan dipututuk oleh Allah pintu kemaksiatan maka siapapun dari kita bisa melihat masa depan akhiratnya bisa melihat masa depannya nanti Tentunya melihat di sini adalah melihat tanda-tandanya bukan hakikatnya sebab akhirat itu adalah gaib akan tapi melihat tanda kita dan jalan kita saat ini detik ini kita diletakkan oleh Allah di mana sebab jalan menuju kebaikan itu sudah jelas jalan menuju surga itu sudah jelas dan jalan menuju neraka itu juga sudah jelas kemudian setelah kita mengetahui bahwasanya kita berada di jalan yang diridhai oleh Allah seperti yang kita rasakan dan saksikan saat ini Allah memudahkan kita untuk berjalan menuju tempat yang mulia untuk menuntut ilmu ini jelas adalah tanda bahwa kita ini dimudahkan oleh Allah menuju kemuliaan maka setelah kita menyadari tahu bahwasanya kita berada di tempat yang mulia teguhlah istiqomahlah berusahalah untuk bisa terus menerus meniti jalan tersebut karena jalan kita adalah panjang dan setiap saat banyak yang mengganggunya dari luar dan dari dalam hawa nafsu kita mudah tergoda sehingga yang namanya kebaikan kadang-kadang bagi seseorang pun amat berat ternyata jika kemaksiatan begitu mudahnya. Sama-sama keluar tenaga. Sama-sama keluar uang. Akan tapi ternyata kalau uang dan tenaga itu kita gunakan untuk kebaikan begitu beratnya tetapi kalau kita gunakan untuk kemaksiatan begitu mudahnya itulah tanda bahwasanya Orang yang dipilih oleh Allah itu adalah orang yang telah menapakkan kakinya di jalan yang diridai oleh Allah. Hari ini kalau kita melihat kejadian semalam di jalan-jalan budaya umat Nabi Muhammad yang sudah salah kita tidak akan menyebut akan tapi kita hanya bercerita bedanya apa kalau menyebut dengan sengaja tapi kalau bercerita biasanya yang lainnya masuk ya kita akan cerita tentang kejadian umat di antaranya yang memprihatinkan adalah pengagungan mereka dengan budaya-budaya yang bukan islami seperti yang terjadi di tadi malam orang merayakan yang namanya tahun baru masehi Masya Allah berapa banyak biaya yang mereka keluarkan untuk itu semuanya ini adalah bahan untuk renungan kepada kita semua dengan menyalakan kembang api yang jumlahnya Masya Allah itu kalau dibuat untuk bangun rumah sakit sudah bisa itu rumah sakit Islam untuk mengentaskan kefakiran di beberapa kota itu Masya Allah itu habis duit banyak kalau kita kumpulkan seluruh Indonesia ini dan kelihatannya semakin hari semakin rame semakin tahun semakin rame informasi dari sini sana sini kita mendengar berita pun demikian meriahnya tadi malam di mana-mana ini satu pertanda bahwa ini kalau nanti akan kita bahas bab amar ma'ruf nahi mungkar kalau ternyata kita tidak berusaha untuk merubah tradisi yang tidak baik ini maka kita pun nanti akan mendapatkan hukuman dari Allah di dunia sebelum di akhirat dan tadi malam juga bersamaan itu juga kita mengadakan acara di alun-alun kota Cirebon dengan tujuan adalah untuk mengalihkan mereka untuk membawa mereka kepada kemuliaan dan ini kak acara malam ini tadi malam itu sudah ditanyakan beberapa waktu yang lalu di Tangerang kalau tidak salah bahwasanya uh, merayakan acara semacam ini adalah tidak beda dengan mengikuti mereka maka ini adalah juga termasuk satu bid'ah dan kesalahan baik Secara umum kami jawab kepada dan memang ada fatwa-fatwa semacam itu. Kita tanya katakan kepada mereka yang mengatakan acara berzikir di malam malam seperti tadi kita tidak berzikir untuk malam tahun baru Masehi akan tapi kita punya misi punya maksud mengalihkan sebagian kaum muslimin yang mereka punya rencana-rencana kotor dan busuk atau tidak baik bisa mengalihkan atau paling tidak bisa menghentikan kemaksiatan yang biasanya terjadi di tempat itu tidak memuliakan masjid dan sebagainya sekarang kita tanya kepada mereka baik yang ada di alun-alun selama ini kemaksiatan atau bukan hura-hura laku oh, Masya Allah jawabnya adalah kemaksiatan baik kalau memang yang kita lakukan semalam itu salah tolong tunjukkan yang lebih bagus Mana yang lebih bagus? Ya kita hentikan. Baik, hentikan kalau bisa. Itu bagus memang kalau bisa menghentikan langsung. Tetapi menghentikan secara langsung tidak mungkin. Akan tapi ini adalah kepandaian termasuk dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu tidak langsung memangkas tapi mengalihkan. Mengalihkan itu penting. Jadi makna ini salah satu cara dakwah hikmahnya Rasulullah itu bukan memangkas. Mengalihkan. Dan itu juga yang dialih dianut oleh para ulama-ulama, para salafus soleh di dalam berdakwah bukan menghancurkan bahkan termasuk gereja kalau sudah tidak ada kaum Nasroninya gereja itu pun tidak dihancur akan tapi digunakan untuk kepentingan umat misalnya dibuat jadi rumah balai pengobatan atau mungkin dirubah menjadi tempat-tempat sekolah agama Islam tidak ada penghancuran pemangkasan akan tapi mengalihkan kalau bisa memang urusan kemaksiatan dipangkas sekaligus itu bagus akan tapi semuanya perlu proses ini semuanya perlu proses. Dan apa yang kita lakukan bersama-sama tadi malam itu tidak lain adalah untuk mengalahkan. dan banyak faedah yang bisa kita rasakan semalam bahwa biasanya masjid yang tidak terhormat sudah terhormat. Coba ayo cari orang yang bisa menghormati masjid kecuali kaum muslimin yang tadi malam. Mereka sudah tidak hura-hura di depan masjid, tidak melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah di depan masjid. Ini adalah keutamaan yang luar biasa yang terjadi tadi malam di alun-alun kota Cirebon jangan sampai masjid tidak terhormat lah kesimpulannya adalah acara yang semacam itu adalah betul-betul acara untuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW dan bukan bid'ah kecuali acara ini kata rubah merayakan tahun baru masehi maka nanti akan berubah tapi kita tidak kita justru ingin menghadirkan kebiar hijriah memang itu nanti pasti akan mendengar karena sesuatu itu kalau gemanya besar, nanti ada penghasut-penghasutnya mempengaruhi orang mengatakan bid'ah sana, bid'ah sini, sesat sana, sesat sini. Dan tidak perlu khawatir bahasanya semalam itu adalah benar-benar acara syar'i karena mendengar sholawat Nabi Muhammad SAW Kita berpikir ada tausiah dan sebagainya dan alamkah berapa banyak orang yang biasanya di situ menodai masjid menjadi tidak ada. Dahulu ribuan orang menodai masjid mengotori masjid ke masjid hanya untuk uang air kecil dan sebagainya setelah itu nunggu jam kosong-kosong mau niup terompet belum lagi nanti ada yang bacokan di situ macam-macam tapi dengan kejadian yang semalam teralihkan atau paling tidak mereka jadi tidak melakukannya ini adalah termasuk bagian daripada ibadah yang kami sebutkan semalam ada tiga model ke melakukan kebaikan yang pertama kita melakukan kebaikan secara langsung yang kedua mengajak orang lain di dalam melakukan kebaikan yang ketiga adalah menghentikan kejahatan mengurangi kejahatan. Satu saja kalau bisa terkurangi maka itu adalah mulia. Maka inilah semoga itu adalah bisa menjadi acara yang diridhoi oleh Allah. Hanya kami himbau semalam kami perhatikan yang lebih banyak adalah kaum wanitanya. Kalau bisa tahun depan wanitanya nggak usah di rumah saja ya. <laughs> Karena kita kalau kecuali memang ditemani oleh mahram, ditemani oleh orang-orang yang bisa menghormatinya. Kami tidak ingin ada adik putri kita nyelonong tahun baruan dan sebagainya, masya Allah. Hah ini karena apa kehormatan wanita adalah lebih dipentingkan urusan-urusan segitu adalah juga penting untuk mengangkat syiar untuk bisa menjadikan apa namanya eh, orang-orang yang ingin melakukan kejahatan menjadi terhenti tapi kalau bisa dan diupayakan bagi adik-adik putri yang masih seneng dandan terus sendirian nanti gak usah datang sebab kalau datang nanti tambah dosa dosanya pasti diterima pahalanya belum tentu maka ini bangkrut kecuali nanti ditemani kemudian diatur tempatnya laki perempuan dan mungkin kalau ada kerancuan itu kesalahan panitia semoga Allah mengampuni mereka semuanya nah, kesalahan kita semua tidak mempersatkan secara rapi dan insya Allah ke depan hari akan kita adakan banyak acara di sana untuk mengangkat kembali syiar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam cita-cita adalah ada tiga acara Maulid Nabi Hijriyah sekaligus nanti adalah menghentikan kemungkaran di tahun baru Masehi. Jadi maulid nadakan di tempat yang besar itu yang kedua kalau bisa. Kalau kemudian yang kedua adalah uh, merayakan mengagungkan tahun baru Hijriah agar umat Nabi Muhammad kenal hijrahnya Nabi Muhammad sebab seperti yang kita ceritakan pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita ini sudah kalah kalau ditanya dari sama kalau kalau kita tanya umat Islam di Indonesia atau di Cirebon atau yang hadir di majelis ini kalau ditanya kelahiranmu tahun berapa dan tanggal berapa lebih pandai menyebut kelahirannya tahun masehi daripada <laughs> tahun hijriah ini adalah kekalahan kita eh, maka insya Allah harus kita rubah nanti dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang dengan cara mengembalikan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ini saja untuk mengomentari, mengomentari apa yang ada yang terjadi tadi malam. Karena tentu di saat seperti itu ada dari orang di luar yang mm, punya manhaj berbeda, cara berpikir berbeda akan mengumandangkan kalimat-kalimat yang kadang menggelitik, mungkin menggoda, atau mungkin merusak uh, sebagian kaum muslimin dan semoga Allah memberi kepada kita keistiqomahan, senantiasa kemudahan di dalam menjalankan tugas-tugas yang untuk mendekatkan umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita langsung saja kepada pembacaan kitab Bajritus Soreh dipersilahkan Fadol ya Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi azma'in Wa la khawla wa la quwata illa billahil aliyyil adim Qala al-mu'allif Abi Abbas Jainuddin Ahmad bin Ahmad bin Abdul Latif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin ya rabbal alamin. Ba salah ila an qala an Abi Juhaim radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لو يعلم لو يعلم المر بين يدي المصلي ماذا عليه من الاسم لكان أن يكيف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه قال الراوي لا أدري أقال أربعين يوما أو شهرا أو سنة عن أبي جهيم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم لو يعلم المر بين يدي المسلي ما عليه من الاسم لكان أن يكيف أربعين خير له من أن يمر بين يديه قال الراوي لا أدري أقول أربعين يوما أو شهرا أو سنة عن أبي جهيم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المر بين يدي المسلي ماذا عليه من الاسم لكان أن يكيف أربعين خير له من أن يمر بين يديه قال الراوي لا أدري أقول أربعين يوما الشهر أو سنة بسم الله الرحمن الرحيم والمسلم رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلمه وبكل الكون في دار الأمين إلا أنقل mulai dari tiga pertemuan yang lalu pembahasannya masih berkenaan dengan sutrat musalli pembatas bagi orang yang sholat karena penjelasan hukumnya sudah jelas maka tidak perlu kami ulang syarahnya bagi para pendengar semuanya atau kaum muslimin yang ingin melihat bisa diambil video dan mp3 nya karena kalau diulang nanti habis karena intinya adalah masalah begitu pentingnya pembatas sholat antara kita dengan skiblat itu harus ada pembatasnya yang tidak jauh, tidak lebih dari 180 cm kemudian harus punya ketinggian kalau sebisa mungkin tidak kurang dari 40 cm yang kita hadap di dalam sholat kita dan itu adalah salah satu sunnah Nabi Muhammad yang sudah dilupakan ya padahal di kitab Bukhari hadirin hadirat sendiri dengar dan melihat berapa hadis yang berkenaan dengan masalah ini tapi ternyata ini adalah yang paling sering dilupakan permasalahannya adalah kita tidak biasa mendekat dengan Rasulullah kita tidak biasa menjalankan sunnah ilmu kita masih ilmu yang di otak pandai kita menghafal senang kita menghafal tapi tidak pernah mengamalkannya sutrat musalli di sini disebutkan bahwa an abi juhaimi Diriwayatkan dari Ibu Ju, Abi Juhaim radhiyallahu anhu qala. Beliau berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamul mar" Kalau seandainya mengetahui Almaru orang yang melewati baina yadayil musalli di hadapan orang yang lagi sholat maksudnya ngelangkai ngelewati tempat sujudnya orang yang lagi sholat mada alaihi segede apa dosa yang akan didapat alaihi itu dosa mada apa alaihi dosa yang akan ia dapat minal ithmi itu dari ithmi kalau ala itu pasti dosa lakana niscaya naska niska na lakana niscaya dia ayyakifa untuk berdiri menanti Saya ia lebih memilih berdiri menanti arba'ina 40 lebih khairan lebih bagus lahu baginya min ayyamurra untuk melewati baina yadaihi di depannya orang yang sholat kalau rawi sang perawi berkata la adri aku tidak tahu Akola arba'ina yauman au syahron au sanatan. Aku tidak ingat, tidak tahu yang disampaikan Rasulullah tadi 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Dalam riwayat adalah arbani arba'ina kharifan atau 40 tahun. Jadi ada riwayat lain. Biarpun tidak 40 tahun, anggap saja 40 hari lama ndak kira-kira Eh, makanya ini begitu bahayanya 40 hari sudah lama apalagi, apalagi 40 tahun nunggu sampai selesai sholat biarpun sholatnya 40 tahun nggak mungkin akan tapi ini menunjukkan bahwa saya pentingnya yang namanya pembatas maka kalau sudah ada orang punya pembatas haram kita melewatinya kalau ada orang sholat nggak pakai pembatas nggak haram kita melewatinya jadi riwayat ini diselesaikan dengan yang lainnya bagaimana keharuman ini ada adalah di saat orang itu tidak pakai pembatas. Nanti ada pengecualian termasuk di saat kita berada di Masjidil Haram karena Masjidil Haram itu umumnya adalah padat maka ini dimaafkan semuanya. Dimaafkan semuanya ini hukum sudah tidak berlaku lagi karena apa? Ada orang tawaf, ada orang ini ini dimaafkan semuanya. Ini selain di sana. Jadi harus perhatikan selagi kita masih di masjid-masjid ya. Baik, ini adalah pengukuhan tentang apa yang kami sampaikan pada pertemuan yang lalu atau hadis-hadis yang lalu. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. <clears throat> An Aisyah An Aisyah radhiyallahu anha qalat Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli wa ana raqidatun mu'taridatun ala firashihi. Fa idza arada ayyutira أيقظني فأوترت معه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت معه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه Faida arada yutiro ayqadani fautar ma'ah. Baik. Diriwayatkan dari An Aisyah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Qala beliau berkata kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ada Nabi Muhammad itu yusalli melakukan salat. Wa ana raqidatun dan aku tidur muqtaridatun menghadang menghalang meng, menghadang begitu melintang aku tidur melintang jadi kalau kita kebat begini Siti Aisyah melintang seperti ini dan Nabi Muhammad ya, ala firasyihi di tempat tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza arada ayyutira fa idza arada ayyutira kalau Nabi Muhammad ingin melakukan salat witir arada ayyutira ingin berwitir ayah qadani aku dibangunkan ayah qadani membangunkanku Rasulullah fa'autartu ma'ahu kemudian aku melakukan sholat itir bersama beliau banyak hikmah yang bisa kita ambil dari hadis ini yang pertama adalah kamar Rasulullah itu adalah kamar yang paling banyak digunakan sujud oleh Rasulullah itu anjuran bagi kita untuk memperbanyak kamar kita dengan sujud sholat sunat itu lebih bagus jika lakukan di kamar yang sempit itu ya ini karena semakin tersembunyi sholat sunnah adalah semakin diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala semua sholat sunat kecuali sholat duha bagi orang yang berada di dalam masjid kalau orang lagi sholat subuh disunatkan sholat duhanya di masjid sekaligus Sebab kalau sholatnya di masjid, sholat duhanya di masjid hebat enggak? Nunggu sampai sholat duha berarti di masjid terus tuh. Makanya lebih sunnah bagi orang yang paginya sholat di masjid untuk melakukan sholat duha di dalam masjid. Tapi kalau sudah di luar masjid, sunnahnya tetap di lu Lebih sunnah adalah tidak di masjid. Kalau di masjid tetap dapat pahala sholat duha. Jadi sebaik-baik sholat sunnah itu dilakukan di kamar dan di rumahnya. Baik, itu. Kemudian yang kedua adalah lanjutan dari yang kemarin bahwasanya kalau ada disebutkan riwayat perempuan itu memotong sholat jadi memotongnya itu hanya bukan membatalkan kalau membatalkan Rasulullah bersolat di depannya adalah Siti Aisyah radhiyallahu anha jadi tidak memotong sholat jadi jangan sampai dianggap perempuan itu membatalkan sholat cuma ada riwayat bahwasanya akan memotong sholat itu adalah khimar anjing dan wanita maka protes saya disamakan dengan anjing itu bukan disamakan tentang fisik dan jasadnya akan tapi daya godanya kemudian dari itu bukan menunjukkan batalnya hakikatnya sholat tapi merubah kekhusyuan tapi jika ternyata itu semua tidak mengganggu karena dia adalah istrinya termasuk seperti yang terjadi pada rumah tangganya Rasulullah Siti Rasulullah itu sholat itu di sampingnya orang yang tidur Siti Aisyah Masya Allah Siti Aisyah tidur Nabi Muhammad melakukan sholat bahkan dalam satu riwayat Siti Aisyah itu karena kamar Rasulullah itu sempit jadi kalau Nabi Muhammad sujud itu kakinya itu dilipat tapi kalau Nabi Muhammad sudah berdiri kakinya dipanjangin lagi kalau sudah Nabi Muhammad sujud ditarik lagi Kemudian kalau Nabi Muhammad itu baik, karena begitu sempitnya kamar Rasulullah bukan seperti kamar para bapak dan ibu itu. Nah, di sini juga menunjukkan seperti yang kemarin dan bisa saja yang demikian itu karena dijadikan sutra, jadi menghadap agar ada sesuatu yang menghalanginya. Biarpun dalam keadaan sendiri tidak ada orang yang bakal lewat, maka tetap dianjurkan kita membuat sutra Jangan mentang-mentang sholat sendiri kamarnya dikunci nggak ada orang lewat bukan itu permasalahannya. Baik ada orang yang lewat atau tidak ada orang yang bakal melewati, tetap kita itu dianjurkan untuk membuat yang namanya sutroh. Baik. Kemudian setelah itu, faida Lah ini termasuk yang kebiasaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu membangunkan keluarganya bahkan dalam riwayat lain memercikkan air di muka para istri beliau untuk bisa melakukan sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu tidak dirasakan sebagai gangguan bagi para istri beliau lebih senang karena dibangunkan oleh Rasulullah bisa melakukan sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nah ini dipraktekkan para bapak dan ibu percikan air sedikit ngamuk nanti ya. Nah, ini belum kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangun ya, bangun tapi jangan begitu. Setengah jam bangun ini terus pakai gimana lagi? Lah ini menunjukkan bahwa kekompakan itu penting, beribadah bersama, memohon kepada Allah di tengah malam. Insyaallah. Dibangunkan oleh Rasulullah keluar istri beliau, Siti Aisyah dibangunkan, yuk salat malam. Salat malam kemudian melakukan salat witir. Fa'autartu ma'hu kemudian aku melakukan witir bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bisa kita ambil dari hadis ini. Tetap nanti tadi mengarah kepada satu makna yaitu bagaimana kalau orang melakukan sholat yaitu berusaha menghadap kepada sesuatu ya agar menjadi pembatas pembatas bagi tempat sujudnya. Allahu alam. Satu hadis lagi masih banyak ya. Diselesaikan saja waktu. Bismillahirrahmanirrahim wa radiyahu anhum an Abi Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa huwa hamilun umamata binta Zainaba binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hiya li Abil As ibni Rabi' ibni Abdi Syams fa idza sajada wa ta'aha wa idza qama hamalha hadis ibni Mas'udin fi du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Quraisy yauma wada'u alaihi salla taqaddama faqala hunna fi akhirhi summa suhibu summa suhibu ilal qalibi summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabul qalibi laknatan An Nabi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa huwa hamilun Umamah binta Zainab binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hiya li Abil As ibn Rabi' bin Abdi Samsin fa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha hadis ibni Mas'ud rabi du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Quraisy yauma wada'u alaihi sallallahu taqaddama Waqala hunna fi akhiri summa suhibu ilal qalibi Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabul qalibi la'natan An Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa huwa hamilun Umamata binta Zainabah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hiya Abil As bin Rabi' bin Abdi Samsin Faida saja wa du'aha Faida koma hamalah Hadis Ibn Mas'udin Fi du'ain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ala Quraisin yawma wa du'u alaihi sallallahu taqudama Wa qala fi akhiri Summa suhibu ilal kolibi Summa qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wa di ashabul qalibi la'natan Halas? Hadis yang pertama an Abi Qatadah radhiyallahu anhu. An Abi Qatadah al-Ansari dari Abi Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli beliau itu melakukan salat wa huwa hamilun beliau membawa Umamah binta Zainab menggendong Umamah salat menggendong Umama binti Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi Jadi Umamah itu cucu. Putrinya Sayyidah Zainab. Putrinya Sayyidah Zainab ya. Dari ayahnya Abdul As dan para ahli, para surah hadis masyhurnya Umamah itu binti Zainab karena memang waktu itu lahirnya Umamah ini ya, uh, Karena ada umamah-umamah mbaknya, umamah-umamah banyak nanti. Jadi untuk me Para ulama menjelaskan kenapa harus disebut Umamah binti Zainab. Ada yang mengatakan bahwa karena waktu itu bapaknya belum masuk Islam. Karena dinikahkan waktu itu Abil As belum masuk Islam sehingga nasab itu akan disambungkan kepada yang paling mulia. Karena ingat waktu itu adalah Nabi Muhammad mempunyai putra-putri itu sudah dinikahkan belum menjadi nabi ada jadi Nabi Muhammad ditangkap jadi nabi itu umur 40 tahun jadi ada waktu itu pernikahan terjadi kepada orang yang belum masuk Islam ada pada zaman Nabi makanya ini jangan sampai disalahgunakan oleh sebagian orang Nabi Muhammad pun menikahkan putrinya dengan orang di luar Islam ini salah nggak paham makna ini jadi waktu itu adalah memang belum Nabi Muhammad belum mendapatkan wahyu belum jadi Nabi dan setelah itu ada syariat nah ini kalau pengen menikahkan putrinya dengan orang di luar Islam suruh jadi orang Arab jahiliyah sana jangan zaman hidup sekarang ini masalahnya beda lah sudah dijelaskan Rasulullah dan setelah itu akhirnya masuk Islam dan umama ini adalah cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat dicintai oleh Rasulullah bahkan sangat mirip dengan Sayyidat Fatimah Zahra sifat dan karakternya sehingga Sayyidat Fatimah Zahra berwasiat kalau sampai meninggal agar suami beliau Sayyidina Ali menikahi Umamah saja dan akhirnya begitulah terjadi Sayyidina Rasulullah sallallahu Sayyidina Ali karamallahu wajhah setelah Sayyidat Fatimah Zahra meninggal menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Sayyidah Umamah binti Zainab inilah yang dinikahi oleh beliau hikmah yang bisa kita ambil sini eh, ah, eh, wa ya li as yaitu Zainab itu adalah suami daripada Abdul As ibn Rabi ibn Abdis Syamash ibn Abdis Syamas fa idza sajada wada'aha kalau Nabi Muhammad sujud diletakkan umamah wa idza qama hamalaha kalau berdiri di bawah laki ini begitu mudahnya Islam enggak ada alasan ibu-ibu aduh enggak bisa sholat anak saya nangis nah ini enggak boleh bu enggak ada alasan Nggak ada pertanyaan seperti beberapa bulan yang lalu bu ya, apakah boleh dijamak sholat karena anaknya nangis terus ya? Ada yang tanya di sini kan? Nggak ada sambil digendong sholat dulu nggak apa-apa ya. Sudah dibersihkan dulu, disucikan, kemudian setelah itu kita melakukan sholat sambil gendong bayi. Dan itu yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang bisa kita ambil di sini Rasulullah mencintai anak-anak kecil Nah, jadi lembut dengan anak kecil. Jadi jangan sok kalau sholat Ustazallah anaknya nangis-nangis, tidak -nangis. bakal khusuk ti orang. Sehingga Imam Bukhari juga meriwayatkan kalau kita lagi melakukan sholat kok dengar anak yang nangis dipercepat, tolong dia. Dipercepat. Jadi kalau ingin bagian suara panjang jadi pendek. Termasuk disunahkan bagi imam juga. Imam kalau mendengar bayi nangis banyak di situ dipercepat juga. Karena apa? karena kesian ibu-ibu atau orang tuanya yang saat itu hadir menjadi tidak khusuk ini adalah kemudahan di dalam Islam dan ini lebih baik untuk dilakukan yang demikian nah, termasuk ini bayi digendong melakukan berkabirul lagi sujud diletakkan karena sujud kan harus dengan posisi yang jelas dengan posisi yang tepat dengan sujud dengan jidat dan telapak tangannya kalau ternyata tidak bisa tetap digendong saja juga tidak ada masalah karena tidak kebayang bahwa gendongan sepertinya seperti itu nah ini karena waktu zaman Nabi Muhammad itu awal-awal itu omai mening orang meninggal saja dibawa ke kubur itu nggak ada keranda mayat langsung digendong di atas pundaknya orang baik jadi inilah yang harus kita pahami begitu mudahnya Islam ibu-ibu sholat gendong bayi pun boleh ada anak kecil lagi nangis jerit-jerit dekat kepada ibu mak jangan sok khusu bu dijamin gak khusu anaknya jerit kayak begitu gendong saja sampai dia diam sambil baca ayatnya kalau posisi sujudnya nggak bisa karena barangkali seorang ibu ini kalau gendong sujud keberatan ya sudah diperpanjang saja ayatnya sampai anak itu diam kalau hmm. anak diam diturunin baru sujud nanti Masya Allah jadi ini kemudahan yang ada di dalam Islam dipakai kemudian uh, masalah kenajisannya tentunya kalau ada anak kecil numpang di bunda kita maka kebiasaannya anak kecil itu kencingnya sembarangan kalau belum ngerti kan kebiasaannya tapi aslinya yang namanya manusia itu suci semuanya maka jika bertentangan antara kebiasaan dan asli kalau ta'arud ber, bertentangan antara golik-golik itu umumnya anak kecil itu kalau kencing sembarangan sama aslinya bagi itu suci ya kan umumnya adalah najis tapi aslinya adalah suci maka didahulukan sucinya jangan mikir panjang jadi sudah kalau ada anak ya gendong saja anak kecil dia pun tidak kenal anaknya siapa nanti kencing di mana ini nangis bu selagi bisa kita tolong kita tolong nggak usah tanya dulu apalagi sambil sholat tanya kamu kencing di mana nggak ada itu sudah digendong saja karena aslinya adalah itu su suci sama kalau kita masuk kamar mandi begitu ini adalah kunci untuk kita menghilangkan waswas -was kalau ada kamar mandi, kau tiba-tiba kadang itu baju kita jatuh di kamar mandi, anduk jatuh ya, kamar mandi basah lagi, najis atau tidak? Tidak najis. Oh kamar mandi, memangnya kenapa kalau kamar mandi? Kan ada kencingnya. Hmm? Hah? Pertama yang aslinya adalah kamar mandi itu suci. Yang kedua, kemudian lebih dari itu ditum, dit, dit, dit, ditambah lagi umumnya kalau orang kencing itu disiram atau tidak? Ya sudah, kenapa pusing ini? Memangnya ada orang di sini undang-undang kalau kencing nggak boleh disiram? Makanya kalau tiba-tiba memang kadang-kadang sih gantungan baru kan nggak tahu ibu, barang digantung ini jatuh ya, kerudungnya jatuh nggak sholat jadi ya. ya sudah kalau di kamar mandi ya sudah, nggak apa-apa basah, basah kecuali kena kencing kita, kencing kita ngalir ke situ kok jatuh ke situ maka itu najis. Maka jangan mudah kena was-was ini penyakit, sok suci ini, ustaz ya nggak sholat tambahan. Dan apa jatuh basah. Nah, ini suci kenapa? Kamar mandi ini umumnya kalau orang itu kencing adalah di disiram. Jadi nggak usah pusing, biarpun basah dan sebagainya. Kecuali kamar mandi uang kotor kelihatan kan kuning-kuning kencing dan kotoran, maka itu lain cerita. Kamar mandinya bersih kayak di masjid takwa atau yang ada di sini itu kan jelas nggak ada orang kencing di situ langsung lari begini. Nah, nggak ada ini jadi itu adalah hal yang harus pahami maka anak kecil yang mendekat kepada kita gendong saja tidak usah khawatir apakah najis atau tidak najis kecuali yakin itu adalah najis ya kompasnya basah setengah kilo gitu ya sudah jelas begitu lain cerita makanya dipersiapkan kalau hendak sholat dibersihkan diganti kompasnya dan sebagainya untuk sholat kenapa kok susah eh, untuk untuk diajak jalan-jalan ke mall saja dipasang kompasnya untuk sholat sayang tuh ajib aneh Jangan sampai sayang untuk mendapatkan kemuliaan. Gara-gara itu nanti tidak sholat. Baik. Wa idza qama hamalaha kemudian dinaikkan dan diturunkan. Wa idza qama kalau berdiri hamalaha dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal satu hadis tapi ini ada ceritanya kayaknya ditunda besok saja. Ini ada ceritanya tentang perang Badar ya insyaallah berkenaan dengan kisah Abu Jahal waktu mau mati insyaallah kita hadirkan pada pertemuan yang akan datang satu hadis penutup insyaallah pertemuan yang akan datang selesai kita sudah bab salat tinggal nanti bab mawaqit sholat. alhamdulillah sedikit demi sedikit kita bisa membaca kitab sahih apa mukhtasar sahih Bukhari semakin kenal kita dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk fikih apa namanya untuk fikih praktisnya ya karena hari ini kita sedikit terlambat karena tahun sedikit terlambat ada suatu hal maka fikih praktisnya kemakan waktunya untuk terlambat tapi ingat jangan terlambat ini diikuti terus insya Allah hari akad seperti biasa pengajian dimulai setengah tujuh tidak ada terlambat kalau sudah terlambat nanti jadi kebiasaan jelek enggak tetap setengah tujuh tadi karena satu hal semalam ada obrolan kita kebablasan apa sedikit ada perlu istirahat sebentar tadi kelewatan kelewat sebentar jadi tetap nanti setengah tujuh mohon jangan sampai ada oh berarti mundur enggak enggak ada kita pengen tetap tepat waktu karena jam 8 ingin kita tutup pengajian sehingga orang semuanya bisa melakukan aktivitasnya kita lanjutkan kepada kitab Riyadhus Shalihin Bismillahirrahmanirrahim Qala al-musannif rahimallahu taala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid amin ila anqal bila dosa sampai kepada hadis yang ke-193 ah 94 ah hadis yang ke-9 di dalam kitab Amar Ma'ruf Nahi Mungkar At-Tasi'u hadis yang ke-9 An Abi Sa'id Al-Hasan Al-Basri dari Abi Sa'id الحسن البشري البشري أن عائدا أن عائدا ابن عمرو بسنة عيد بن عمر رضي الله عنه دخل مسو على عبيد الله بن زياد masuk ke عبيد الله بن زياد nama yang paling nama yang tidak enak kalau dengar Ubaidillah Ibn Ziyad Fakola ibu ini ingat masih yang, yang memerintahkan untuk menggal kepalanya Imam Husin Ay bunayya Nak sami itu aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah berkata. Rasulullah bersabda. Yaqul, Rasulullah bersabda, "Inna sarrur ri'ai" Ketahuilah sejelek-jelek maksudnya mengingatkan sejelek-jelek pemimpin ya dia kan pemimpin sejelek-jelek pemimpin adalah al-khutamah sejelek-jelek pemimpin adalah al-khutamata inna syarru ra'ai al-khutamatu sejelek-jelek pemimpin adalah al-khutamah Siapa Allah utama itu? Yang tidak punya kelembutan, kasar, kejam, diktator, nggak peduli, main pedang, main hukum, dengan tangan besi, bukan dengan akal dan nurani. Itu mengurusi rakyat bukan dengan nurani, tapi dengan tangan besinya bukan dengan hati dan nuraninya kemudian disebutkan fa iyyaka an takuna minhum dinasihati kamu jangan kayak dia nak dinasihati orang tua nak sebaik-baik pemimpin itu yang punya nurani nggak baik hati-hati itu paling jelek dan jangan kamu kayak dia Wakolalahum kemudian malah ngomong ini majlis duduk. Fa innama anta min nukhalati ashabi Muhammad. Engkau adalah kurcil. Sisa-sisa sisa-sisa kalau kita makan rempeyek ya, sisa kecilnya itu ya kami nih diingatkan orang-orang kerucuk dari sahabat Nabi orang-orang kecil rendah dari sahabatnya Nabi Muhammad SAW Pokola kemudian dia menjawab, hal wahal kanat apakah ada lahum bagi sahabat Nabi itu tun nukhalah. Kau katakan aku adalah nukhalah. Sesuatu yang kecil remeh dari sahabat Nabi. Apakah ada dari sahabat Nabi yang remeh? Sementara mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menemani Rasulullah. Innama kanatin nukhalatu semuanya orang-orang remeh. Rendah kecil itu adalah ba'dahum setelah mereka fi wairihim dan bukan ada pada sahabat Nabi yaitu pada ayat rawahu muslim hadis riwayatkan oleh imam muslim ini salah satu sahabat Nabi itu datang kepada Ibnu Ziyad ini sepertinya kasusnya sebelum terjadi pembantaian kepada Sayyidina Husain ini sudah diingatkan ya yang jelas ini adalah Ibnu Ziyad masih ingat Ubaidillah ibnu Ziyad Ibnu Ziyad Sebaik-baik pemimpin adalah sejelek-jelek pemimpin adalah itu loh yang nggak punya nurani. Jangan kamu seperti dia, tapi malah dibalas. Duduk. Allah kurang ajar dia. Dia memerintahkan Syamar ibn Diljawusan untuk memenggal lehernya Sayyidina Husin. Tidak tahu seksanya kayak apa zaman sekarang sampai hari ini. Memenggal lehernya cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nah, ini sudah diingatkan memang dia bakat jadi setan. Diingatkan tidak terima jelas duduk. Kamu kerucuk-kerucuk dari orang-orang kecil dari sahabat Nabi yang ingetin saya. Yang perlu diperhatikan di sini apa? Ketegasan seseorang di dalam menyampaikan kebenaran. Sampaikan mau atau tidak mau. Ibnu Ziyad harus dikasih tahu. Yang pertama. Jadi kita menyampaikan kebenaran kepada siapapun termasuk kepada pemimpin kemudian pemimpin yang bakal ditolong oleh Allah itu kalau dinasihati langsung terima biarpun masih belum bisa tapi ini langsung bantah dia. wah ini tanda kalau orang makanya hati-hati kalau kita itu diingatkan oleh orang kok dari awal-awal sudah nolak dia nggak mau usah nasihatin saya itu tidak bakal benar orang itu makanya kalau ada orang ingatkan kita biarpun kayak apapun kita pelakunya kita yang jahat kita ini terima dulu kebenaran insyafi dulu Jangan langsung dasar. Kamu ini tahu apa sih? Ya, jangan ngerti ya. Ini adalah tanda bahasanya orang itu tidak bakal bisa baik dan Allah menjauhkan hidayah darinya karena kesombongannya. Ini terjadi pada yang namanya uh, Ubaidillah ibn Ziyad. Ibn Ziyad karena, karena kesombongannya kepada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka menjadikan dia orang terkutuk, orang yang tidak benar, orang yang punya kebencian kepada orang-orang yang dimuliakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu sebab kehancuran. Ya, kepada sahabat Nabi kurang ajar. Orang tua ini jauh umurnya. Karena masa Sayyidina Husain yang tersisa dari para sahabat Nabi tidak banyak. Ada berapa puluh saja dari para sahabat Nabi yang ribuan itu. Sudah pada meninggal, pada meninggal, tinggal tersisa. Di antaranya adalah ini yang datang kepada Ibnu Ziyad dan berkata, mengingatkan nak, kamu itu kan jadi pemimpin. Sejelek-jelek pemimpin itu yang gak punya hati, gak baik, sama orang kejam dan sebagainya. Kok malah marah? Jis, diam. Kamu itu orang kecil dari para sahabat Nabi mau ngingetin saya. Hah, ini makanya menjadikan sebab hidayah itu jauh dari seseorang. Maka dari itu, satu hal, kita harus berani mengingatkan dengan cara yang baik. Siapapun, dan tidak penting apakah orang itu sadar atau tidak. Karena tugas kita menyampaikan kebenaran, apakah nanti diikuti atau tidak, ini bukan urusan kita. Kita menyampaikan tugas dan kalau kita tidak di, kalau mereka tidak sadar, kita tetap mendapat pahala. Kalau sadar dapat pahala lebih gede. Yang kedua adalah ingat. Kalau kita diingatkan oleh seseorang, jangan dibantah dulu. Sebab kalau kita membantah dulu, itu menjadi sebab kita itu tidak mendapatkan kemuliaan. Dicabut hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesombongan al-kibr wa Kamu ingat ya, Mas. Jangan ingetin saya, tahu apa. Ibu-ibu diingatkan bapak-bapak. Ya ya sombong ibu-ibunya bapak-bapak jarang ngaji saya ngaji setiap hari kok pak jangan ngingetin saya eh, bapak-bapaknya mentang saya mondok lama biarpun mondok lama tapi kau salah ini, ini kesadaran jadi kalau ada orang mengingatkan kepada kita terima terlebih dahulu biarpun caranya tidak baik caranya tidak benar misalnya jangan sampai kita itu dijauhkan oleh Allah dari hidayah gara-gara kita menolak hidayah yang dikirim oleh Allah melalui orang-orang yang ada di kiri kanan kita ini hadis yang pertama jadi amar ma'ruf begitu gitu konsepnya kita harus menyampaikan sepahit apapun kemudian setelah itu awas bagi yang mendengar kalimat-kalimat kebaikan jangan buru-buru ditolak ini kesombongan kita karena kita ustadz karena kita pejabat, karena kita orang kaya. Wah, pokoknya kalau ada kebaikan dan langsung ditolak. Ah, kamu ini tahu apa? Anak kemarin sore lah. Bilang anak kemarin sore itu kayak ini nih. Merendahkan maka menjadikan sebab yang namanya Ibnu Ziyad tidak mendapatkan hidayah sampai akhir hidupnya Masya Allah sehingga kerjaannya adalah melakukan kejahatan-kejahatan-kejahatan yang sungguh luar biasa baik hadis berikutnya adalah hadis rawahu muslim diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Al-Ashir yang ke-10, ke-10. An Hudzaifah diriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu anna nabiyya sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala berkata wallazi demi nafsi yang jiwaku biyadihi ada di tangannya. Jiwaku ada di tangannya. Tangan siapa? Tangan Allah. Maksudnya tangan Allah itu di dalam kekuasaan Allah. Maksudnya demi Allah. Ini kalau wallazi nafsi biyadihi itu maksudnya demi Allah, demi jiwaku yang ada di dalam tangannya dalam kekuasaannya maksudnya demi Allah la ta'murunna bil ma'rufi sungguh kalian-kalian semua akan memerintahkan kebaikan wala tanhawunna dan sungguh kalian akan menjauhkan orang dari kemungkaran anil mungkari ala yushikannallahu atau la yushikannallah kalau tidak jadi ini engkau sungguh akan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kalau tidak yusikan ini maknanya kalau disebut af'al muqarabah hampir-hampir aslinya kalau tidak engkau akan gitu kalau tidak la yusyikan Allahu Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan Allah akan itu belum ha kalau kau sudah tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar maka dekat hukuman dari Allah sebentar lagi akan ditimpakan maka cepat tobat au alaikum Allah akan mengutus kepada kembali kalian iqaban hukuman minhu dari Allah kalau kalian tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar melihat kemungkaran diam melihat kebaikan tidak pernah mengajak orang lain maka ketahuilah awas-awas Allah akan menimbangkan kepada kalian hukuman ini yang pertama thumma tad'unahu falyustajabu lakum masyaallah naudzubillah yang kedua adalah kalian berdoa. Thumma kemudian tad'una kalian berdoa memohon kepada Allah falayastajabu lakum kemudian tidak dikabulkan untuk kalian. Rawahu Tirmidzi wa qala Hasan hadis Hasan. Ini hadis Hasan. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Maka ini jarak apa? melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kalau bahasa yang kita sederhanakan adalah tidak berkiprah di dalam dunia dakwah sudah kita sebutkan di awal-awal pertemuan amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah tidak harus yang namanya ceramah yang penting kita bergabung di dalam dunia satu tempat, lembaga, persatuan, perkumpulan untuk mengajak orang dalam kebaikan. Ini mengangkat musibah. Termasuk di sini itu kan kami himbau bergabung ke lembaga pengemangga pengembangan dakwah al-bajah dengan kemampuan masing-masing agar semua ikut andil di dalam amar ma'ruf nahi mungkar kalau anda bergabung misalnya dengan lembaga pengembangan dakwah bukan di sini saja dimanapun termasuk madrasah di mana-mana anda bergabung di situ artinya anda amar ma'ruf nahi mungkar biarpun tidak langsung karena anda akan berkumpul dengan orang kemudian di situ akan membuat madrasah sekolah pondok pesantren dan itu ada ustadz yang menjauhkan orang dari kemungkaran anda yang mendukung beliau-beliau itu adalah anda termasuk berjuang di dalamnya Nah, kalau anda tidak mengambil bagian yang demikian Allah akan hukum eh, kepada anda masya Allah akan turunkan kepada kita ukubah hukuman dari Allah Nah, kalau hukuman diberikan oleh Allah itu umumnya bagi ahli iman untuk mengampuni dosa. Tapi lebih dari itu, fala yustajab lakum. Tad'una kalian mendoa, memohon kepada Allah, tapi Allah tidak kasih. Jadi sebab tidak dikabulkannya doa kita karena kita tidak mengajak orang kepada kebaikan dan menjauhkan orang dari kemungkaran. Maka bergabung dengan tempat yang mulia, majelis, jadi panitia, jadi penyelenggara yang membantu, pokoknya menginformasikan majelis majelis taklim, madrasah, pesantren, sekolah-sekolah agama itu bergabung di situ itu untuk menjadikan sebab doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berpikirlah terus agar kita dijauhkan oleh Allah dari hukuman, agar Allah menjadikan Allah menerima mengkabul doa kita yaitu dengan cara bergabung. Nah ini. Kemudian kami umumkan sebetulnya kita ingin ada pertemuan bagi siapapun setiap malam apa kumpul di sini nyantai dengan yang lainnya membahas kira-kira apa yang bisa dilakukan kita untuk mengembangkan dakwah ini kita juga buat perkumpulan di Jakarta sana beberapa orang mungkin ceramahnya hanya 5 menit 10 menit kami sampaikan setelah itu semuanya memikirkan karena pondok atau dakwah itu butuh macam-macam bukan pondok dakwah kita perlu misalnya dalam berdakwah itu orang yang jitu di dalam memasarkan dakwah maksudnya bagaimana melobi ke tempat-tempat berdakwah mana yang perlu dimasuki kemudian kita perlu perangkat-perangkat menyempurnakan dakwah apalagi dakwah zaman sekarang kita perlu media perlu radio perlu televisi sound yang bagus dokumentasi dengan video-video dan macam-macam kemudian perlu orang edit kemudian pondok juga perlu punya ekonomi yang berkembang kita perlu orang-orang semuanya ini jadi medannya itu luas ayo bergabung daftar nanti Biar saya punya keahlian semacam ini tolong diarahkan dari dulu ini pernah kita kami sampaikan dan alhamdulillah sudah ada yang lain yang belum daftar kami yakin karena sudah punya kegiatan dalam berdakwah di tempat yang lain. Ini yang perlu kami himbaukan. Yuk kita bergabung agar doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dan agar hukuman dijauhkan oleh Allah dari kita semuanya. Kita kalau punya proyek banyak yang belum terlaksana, tapi cita-cita harus tinggi. Kita pengen punya sekolahan yang di luar pondok ini karena pondok ini khusus untuk ngaji saja. Akan tapi kita juga ingin membuat sekolahan yang di situ pondok ada ada sekolahnya, tapi beda dengan yang ada di sini. Kemudian kita ingin membuat radio yang banyak, kita ingin membuat televisi, kita ingin, masya Allah banyak yang kita inginkan. Dan sebetulnya semakin banyak apa yang kita kerjakan itu berarti nanti semakin banyak kawan yang berdakwah di dalamnya. Sebab semua tempat pasti butuh orang dan orang itu bergabung dalam media dakwah. Artinya ini kita adalah akan membawa orang untuk berdakwah sebanyak-banyaknya semoga itu menjadikan sebab keselamatan untuk kita semuanya ini saja yang bisa kami sampaikan dari penjelasan tentang hadis dari kitab Riyadhus Solihin dan bagi yang mau bertanya dipersilahkan wallahu a'lam bisawab baik para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Demikianlah tadi pembacaan dua kitab hadis yaitu At-Tajridus dan Riyadus Salihin dan tiba saatnya kita memasuki bagian tanya jawab kepada para jamaah yang bertanya kami persilahkan dan untuk mempermudahkan bagian tanya jawab kami persilahkan satu orang dari jamaah bapak-bapak dan satu orang dari jamaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan Bapak dimulai dari bapak-bapak berdiri Enggak, kan. Mangga dimohon berdiri Bapak. Buya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya bahwa ada keterangan bahwa kalau kita ingin panjang umur dan banyak rezekinya harap menjalankan silaturahmi. Yang kami tanyakan di sini kalimat silaturahmi atau silaturahim. Itu saja dan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibu-ibu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya. Sa eh, ada orang suami istri gitu, dia punya anak kan? Empat. Nah, sekarang kalau e, waris itu kan waris itu kan udah meninggal orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya masih hidup dan berpikir tidak pakai waris gitu, artinya memberikan hibah semasa masih hidupnya. Nah, misalnya dia ada tiga rumah, tentu eh tiga ya tiga rumah berbeda harga, lokasi kota berbeda, luas berbeda, uh, pokoknya berbeda harga. Satu lagi tanah tentu berbeda harga juga. Nah itu uh, dari jumlah itu kan berarti empat kan? Kalau misalnya rumah tiga tanah satu, misal bu ya ya, anaknya empat. Nah itu teh uh, pembagiannya itu nanti bagaimana? Ataukah disesuaikan yang udah lahir duluan dia lebih kecil harganya karena udah di sekolahin dan biayanya yang lebih yang masih kecil lebih besar atau pembagiannya haruskah semua dijual dibagi rata mungkin kalau waris dua satu laki dua perempuan satu kalau war, kalau hibah itu bagaimana cara pembagiannya supaya adil terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya kami persilahkan kepada Bu Yahya untuk menjawabnya jawabannya Rikan yang lain bertanya tambah sudah sederhana, masalah lafaz saja. Atau perhatikan kalau pertanyaannya bisa dijawab singkat ditambah pertanyaan. Pertanyaan jawaban yang pertama adalah silaturahmi sama silaturahim nggak ada beda. Kalau silaturahmi, silaturahim itu bahasa Indonesia biasanya. Kalau aslinya bahasa Arab silaturahmi, bahasa Arabnya. Cuman bahasa Indonesia menjadi silaturahim ya, maksudnya sama yaitu. Jadi tidak terlalu penting masalah apakah silaturahim atau silaturahmi. Kalau kita ngomong yang pakai bahasa Arab adalah silaturahmi karena haknya bersukun rahmu raham kalau rahim silaturrahim itu adalah bahasa silaturrahim raham raknya hak mim sehingga bahasa Indonesia itu kalau sukun repot silaturrahim rahim silaturrahim itu adalah masalah bahasa insya Allah boleh dipakai silaturrahim boleh silaturrahmi boleh tapi yang perlu kita perhatikan adalah bukan lafadznya tapi yuk kita benar-benar silaturrahmi dengan hati kita menyambung silaturahmi dengan saudara. Kalau masalah-masalah apa namanya? Uh, orang menghibahkan syaratnya adil ya. Adil itu dengan hati Anda yang berkeinginan untuk adil. Sebab kadang-kadang anak tersayang dibedain anak ini. Nggak ada kalau urusan bagi. Lah, caranya adil adalah karena hati Anda jujur, Anda akan bisa ngatur sendiri. Karena hati Anda takut kepada Allah, Anda berpikir sendiri Ya kalau anak kecil baru lahir tentunya karena dia gitu sekolah jadi ya, kita rencanakan biaya sekolahnya kira-kira berapa, nanti kita siapkan. Jadi boleh kalau seandainya ada orang itu belum meninggal dunia pengen membagi-bagi hartanya kepada anaknya namanya hibah. Cuman syaratnya kalau hibah itu wajib adil yang tidak adil dosa orang tua yang tidak adil dosa karena itu menjadi rusaknya sang anak saling ngiri. Tapi kalau warisan itu kan yang ngatur agama langsung, nggak ada yang berani kritik kecuali orang yang bejat nggak kenal Allah kecuali ahli neraka kritik kenapa warisan saya harus begini ini dikit saya nggak mau ini adalah ahli neraka berjalan di atas bumi rebutan waris itu tapi kalau hibah ini kan kebijakan orang tua maka sak nakal nakalnya anak tidak boleh kita halangi daripada yang namanya warisan berbuat adil tetap kalau masalah menghukum ya Memberikan pendidikan iya, pelajaran iya, tapi tetap adil. Cuman cara adil itu bagaimana? Bukan berarti harus sama, Ini belikan toko 200 juta, 200 juta, 200 juta. Tidak. Jadi ya sesuaikan dong yang satu gak bisa dagang dibelikan toko yang gak jalan ya. Jadi mungkin ini petani saya belikan tanah di sana. Ya diperkirakan nanti bisa mencukupi untuk kehidupannya. Yang penting ada jangan ada kemiringan. Ini anak mama yang paling aku sayang. Tidak boleh seperti itu. Jadi kita berusaha untuk adil. Ada pun adilnya bukan angka harus ini 100 juta, 100 juta, 100 juta. Ada bayi kasih 1 juta, habis dong nanti. Jadi direncanakan. Pokoknya intinya jangan sampai ada hati Anda di dalam urusan pemberian itu beda. Kalau urusan hati dan cinta memang beda. Kadang anak-anak yang paling bontot paling disayang, anak paling yang perempuan disayang atau anak pertama disayang itu wajar cinta. Sampai Nabi Muhammad sendiri membagi cinta, meratakan cinta nggak bisa ada kosmi fima amlik wala talumni fima la amlik. Ya Allah, aku bisa membagi secara dohir bisa rata, tapi batin saya itu beda. Aku lebih cinta kepada yang ini, lebih cinta kepada ini. Lebih cinta ya, tapi lebih cinta ini jangan mempengaruhi perilaku dohir. Kadang-kadang kita terlalu berharap nanti kalau saya tua akan numpang di dia ini ibu-ibu ini atau bapak-bapak ini akhirnya apa dikit-dikit diberikan ke dia melalui jalur oh, pokoknya harus aku kasih terus biar dia sayang kepadaku nah kalau tidak ada boleh Cuman makna adil itu ngerenahkan. Mungkin anak yang pertama bertani ya sudah saya beli kena kamu sawah untuk bertani. Sudah ya, jangan tanya-tanya lagi. Sisanya adalah untuk saya atur kepada adikmu. Mandiri loh ya, sudah selesai bebas saya ya, selesai. Kemudian yang pertama kamu masih sekolah nak, nanti sekolahnya saya siapkan biaya kira-kira seperti ini. Kemudian selebihnya ini adalah toko karena kamu sekolahnya ekonomi, barangkali kamu sudah dagang. Nah, yang satu lagi seperti ini dikerenahkan, bukan harus persis. Nah, nggak ketemu karena setiap tahun ada perubahan harga dan sebagainya. Jadi intinya hati Anda yang berusaha untuk adil itulah yang dituntut. Kalau tidak kita haram tursa kita. Baik, pertanyaan lagi. Dari Bapak-bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bundan, Buya, kula badhe tanglet apa kita boten. Niku uang uh, eh, utang kredit motor iku amal sholatnya tidak lima, monggo Allah karena enggak men, tidak mendapat ridho Allah apa ya atau ya terima kasih Dari ibu-ibu satu lagi. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang syukroh itu sama tidak dengan sajadah? Hmm. Hanya itu. Terima kasih. Baik, yang lain? Satu lagi. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahas tentang amar ma'ruf nahi mungkar. E, bagaimana caranya kita mengajak teman-teman sahabat yang di kampus itu kan agak sulit soalnya pas remaja kayak gitu. Kadang kan kalau kita misalkan dakwah dengan bilhal atau bilisan, kadang mereka banyak mengatakan ah kamu kayak ustazah gitu kan. Bagaimana caranya supaya mereka bisa ke tangan kami untuk mengikuti kegiatan mulia tersebut. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita atau kami pernah berbicara tentang permasalahan kredit pada beberapa waktu yang lalu, barangkali sedikit perlu diulas. Kredit itu pada dasarnya boleh karena sebetulnya kredit itu kan jual beli pembayarannya sebagian kontan, sebagian ditunda dengan waktu yang berbeda-beda. Sebab jual beli ngutang itu boleh kecuali jual beli emas dan perak. Kalau ibu jual beli emas dan perak serta dolar sama ringgit maka nggak boleh kecuali harus kontan diserah timakan hari itu juga. Kalau misalnya ibu ke toko emas, saya beli emas berapa gram? 10 gram karena teman dekat yang jual duitnya saya bayar besok itu nggak boleh maka masuk bab riba karena emas dengan uang itu adalah termasuk nakat sama-sama nakat ya kalaupun dianggap beda jenis maka tetap diminta di dalam transaksi itu adalah kontan dan penyerahannya pun adalah juga dalam waktu yang bersamaan jadi kalau jual emas minjem duitnya ngutang ke situ ke toko emas nggak boleh tapi kalau ngutang ke tempat lain boleh makanya yang punya toko emas di setting yang islami siapkan kasir peminjaman duit jadi misalnya saya mau beli emas harganya 5 juta cuman ngutang kalau saya ngutang emas nanti ngutang emas yang jual beli dengan ngutang jual beli emas lalu ngutang pembayarannya maka itu riba tapi di setting saya pinjam ke kasirnya toko emas pinjam duit 5 juta kemudian saya bayar emasnya jadi saya bayar emasnya kontan dan penyerahannya langsung tapi saya cuma punya kewajiban apa membayar utang duit bukan kita jual beli emas ini yang tertunda maka kredit emas nggak boleh hukumnya haram termasuk riba ya jadi jual beli emas itu riba apa jual beli emas yang apa uangnya ditunda kredit emas adalah haram tapi selain daripada emas kredit itu tuh boleh anda punya mobil dijual biarpun transaksinya sebelum transaksi ngomong gini kalau kontan 50 juta kalau kredit 70 juta boleh menawarkan dengan cara seperti ini asalkan kesepakatannya nanti harus ada salah satu anda ambil kredit atau kontan kalau ternyata anda mengatakan saya ambil kontan saja berarti berapa? 50 juta maka transaksi itu benar ambil kredit juga sah cuman beberapa waktu yang lalu yang kami jelaskan permasalahannya kredit yang menjadi haram itu bukan zatnya kredit akan tapi urusan anda itu dengan siapa setelah kredit karena biasanya misalnya pengembang atau showroom tidak punya uang sehingga karena tidak punya uang mereka menggandeng bank lah setelah menggandeng bank itu karena dia tidak bisa bayari nanti yang bayari adalah bank Sebenarnya dia hanya perantara saja, ya. Kayaknya jadi pahlawan di situ ya. Dia perantara maksudnya Pak, ya pengen mobil ya. Iya, gampang. Dia sudah punya link dengan bank. Jadi banknya yang menurunkan ke showroom, akhirnya showroom menurunkan mobil. Mobilnya apa? Setelah diturunkan mobil ini Anda mengambil mobil, tapi sebetulnya Anda itu berurusan dengan bank lewat saya showroom. Showroom nggak punya duit kalau untuk menurunkan mobil 3000 unit, unit itu berapa miliar itu ya, berapa triliun ya hebat urusan dengan bank sehingga anda setiap saat membayarnya dengan dengan bank lah anda membayar kepada bank ini adalah memberi keuntungan kepada bank karena bunga ribanya harus ada bunganya harus anda bayari plus anda berikan keuntungan kepada saya maka yang bodoh siapa di sini nah anda mem menguntungkan dua orang yang satu bank ribanya harus anda bayar nggak mungkin nggak ada riba harus ada bunga inilah keharamannya di sini permasalahannya bukan beratnya kredit lah kalau ada orang sudah melakukan yang demikian itu bagaimana tobat ya insya Allah tahun depan tidak usah kredit ayo pilih mana beli mobil kontan atau kredit kontan punya duit kok masih senang kredit habis kredit kredit akhirnya Ustadz kredit ini buat ya kredit kredit terus niat ya Allah saya tidak mau kredit ya Allah pengen kontan semuanya mobil bagus kontan motor bagus kontan bikin rumah kontan enak kredit habis nanti kreditnya macam-macam kredit HP kredit motor kredit rumah gajinya habis hmm, akhirnya makan yang haram nanti karena gajinya pas untuk kredit ya jadi yang sudah terlanjur kredit motor itu yang sering dipakai ngaji itu istighfar minta ampun kepada Allah jangan diulang lagi sudahlah biarkan itu terakhir kreditanku itu saja karena apa Allah maha tahu dulu nggak tahu dimaafkan tapi kalau setelah ini bermasalah sudahlah niat pokoknya mana si kita tidak boleh beli kredit terus gimana harus kontan harus wah eh, enak nih nabung cepat nanti daripada kena dosa mending kontan sudah nggak dosa enak lagi kontan Masya Allah ini jadi minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan insya Allah sholatnya masih diterima jadi jadi ini yang <laughs> insya Allah sholatnya diterima karena ada sebagian dosa-dosa itu apalagi dilakukan dalam keadaan belum ngerti waktu itu kredit karena belum faham maka insya Allah diampuni oleh Allah tapi jangan kredit lagi selesaikan beresin sampai selesai jangan kredit lagi cuman kredit itu memang enak ngambil motor nanti dijual jualnya kontan kan nah kredit lagi baik itu jadi insya Allah bisa diterima sholatnya tapi tolonglah lintaskan di dalam hati bahwasanya kalau kita melakukan satu pelanggaran minta bantuan kepada Allah ya Allah entaskan kami dari ini ya Allah angkat kami oh gampang nggak susah banyak orang beli mobil kontan kontan kontan kontan kontan kenapa apakah Allah nggak bisa menjadikan kita kayak mereka bisa beli motor kontan bisa beli rumah kontan bisa kecuali kredit yang bener tetangga anda punya motor bu pakai bayarin tapi saya tidak punya duit ya sudah cicil aja sampai beres 10 tahun ya nggak apa-apa namanya kredit yang halal uh, ada mungkin yang punya mobil bagus di sini mau dikreditin buat pondok sudah lah nah, apa-apa misalnya setiap bulan misalnya satu juta sampai kapan ya dihitung berapa misalnya nah ini karena mobilnya sendiri mah boleh tapi kalau sudah berma, diuruskan dengan dunia riba, ini loh kesalahannya ada di sini dan ini termasuk yang jarang dicermati oleh orang yang melakukan kredit sehingga bahkan sebagian fatwa ustadz itu mengatakan langsung kredit boleh tidak dilihat gimana prosesnya kalau kredit hakikatnya adalah boleh kecuali emas dan perak Kemudian masalah sutra itu ibu pernah kami jelaskan di sini hakikat sutra harus sesuatu yang nongol. Sajadah tidak dianggap kecuali sudah benar-benar tidak ada yang lainnya jadi kalau masih ada tiang nggak sah nggak dianggap kalau masih ada dinding tembok tidak dianggap jadi sajadah itu adalah akhir nah, sehingga sebagian ulama menganggap enggak sampai Nabi Muhammad ontah dijadikan loh ya Ontah dijadikan menunjukkan begitu pentingnya sutra kalau kita sebut di kitab-kitab kita itu sama kitab topik kita itu memang ada khutut garis. Itu kapan? Di saat tidak ada. Membuat satu garis tanda bahwasanya ini adalah saya lagi sholat dan ini adalah sutrohnya. Jadi sajadah itu baru dianggap kalau sudah tidak dapat yang lainnya. Sajadahnya didorong ke dekat tembok kalau memang pakai sajadah. Didekatkan ke tembok, didekatkan ke tas, didekatkan ke meja, didekatkan kemana-mana. Ini adalah cara membuat sutroh dan ini adalah salah satu sunnah Nabi yang sering dilakukan kadang-kadang ngentengin sajadah dan cukup. Nah ini ada pendapat lemah memang semacam itu. Sajadah langsung sama dengan sutroh. Ya nggak bisa. Nggak bisa. Lu kok susah? Lah ini urusan kemuliaan kok. Urusan kebaikan saja kok. Kalau memang tidak ada, lah namanya tidak ada berarti jadi. Kalau masih ada, kenapa susah? Lebih aman lagi. Kita nempel ke sana, ke tembok, ke depan, ke, tiang dan sebagainya jadi sajadah baru dianggap jika sudah tidak ada yang lainnya yang nongol yang tinggi itu mengajak teman-teman di kampus untuk baik ya tentunya ada tata krama di dalam mengajak yang paling pertama kalau kita mengajak akhlak kita yang baik yang penting kita bergaul dengan mereka sampai mereka itu apa, senang dengan anda seluas di dalam anda bergaul sehingga keluasan anda itu menentukan membantu hati mereka untuk patuh dengan anda jadikan mereka itu nolak anda nggak enak gitu loh gimana neng yuk berangkat neng kemana ngaji yuk neng nah, ikut dulu ya karena apa andanya cakap anda pandai di dalam mengajak tapi kalau ngajaknya sok ayo ngaji sana lo masak begitu terus oh ustadah sok bener nih Nah, ini jadi ternyata cara saja yang perlu kita uh, ambil ya. Kadang-kadang ya ada dua hal. Kebenaran tidak harus diucapkan hari itu. Yang pertama, yang kedua adalah kebenaran tidak harus diucapkan oleh lidah anda jadi anda tidak harus semerta-merta anda yang mengajak yuk kita ngaji oh tidak mungkin anda dekat dulu ngobrol dengan dia yang baik kemudian bercerita tentang kemuliaan sebuah majelis atau mungkin di majelis itu ada ustadz yang biasa menyampaikan anda bercerita ustadz ini sering menyampaikan saya subhanallah saya itu jadi semakin baik misalnya saya kayak hadir pengajian kok kayak diingetin terus gini gini ini anda ceritakan dia tentang ustadz jadi anda tidak mengajak tapi anda mengajak hatinya untuk kenal kepada ustadz tersebut sehingga diam-diam terngiang-ngiang di benaknya ustadz ustadz ustadz itu ustadz itu eh saya kok pengen ketemu bisa gitu nanti tapi ayo maju ke sana biar masuk surga jangan begitu terus wah Saya ahli neraka aja jadi tata kerama dan cara saja di dalam kita mengajak itu yang perlu diperhatikan ada seorang istri yang ditinggalkan oleh suaminya selama dua tahun punya anak tapi suami tidak mau mencerainya dan tidak memberi nafkah ini adalah suami yang dolim tempatnya di neraka mencerai enggak ngasih nafkah enggak minta maaf enggak ini jahat hmm. nah subhanallah dua tahun meninggalkan istri punya anak tidak ngasih nafkah tidak mencerai Masya Allah maunya nyiksa ini adalah satu suami yang dolim yang seapa kedoliman seorang suami dan sungguh hadap di hadapan Allah amat besar dosanya Nah, maka di saat ada suami yang semacam itu, maka sang istri boleh minta cerai. Karena urusan makannya, urusan kebutuhan-kebutuhannya, keboliman itu tidak boleh dibiarkan begitu saja. Maka haknya sang istri untuk minta cerai kepada sang suami, kepada hakim mintanya. Jadi hakim yang mengatakan menyelesaikan dan ceraian permintaan cerai seorang wanita dibantu oleh hakim karena untuk menjaga hak wanita. Sebab kadang-kadang wanita emosi dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai. Dan harus dipertimbangkan tentang keselamatan wanita tersebut ya. Barangkali punya suami biarpun tidak ketemu masih ada yang dipikir lumayan halal mikir suaminya daripada mikir orang lain yang haram tambah dosa nanti. Maka ini apakah yang harus dilakukan sang istri? Apa sang istri boleh minta cerai? Boleh. Asalkan benar-benar ceritanya kayak begitu suaminya yang dolim Cuman kadang-kadang yang dolim istri sendiri, dia tidak sadar, tidak pernah koreksi diri. Kalau di rumah tuh waktu bikin pegel. Pengabdian enggak, ah, ngomong enggak, fitnah sana, fitnah sini. Sang suami mau mencerai, sayang ada anak. Tapi mau kumpul sama istri sini kayak harimau. Musibah ini. Nah ini kita tidak tahu seperti apa hakikatnya. Jangan-jangan suami itu sebenarnya pengen pulang dari dulu, cuman mau ngasih nafkah itu enggak ke anaknya anak alasannya terus anak itu nafkah kurang terus kurang terus pegel atau mungkin ukuran kadang-kadang sudah dikasih nafkah tuntutannya yang berlebihan jadi kita tidak tahu seperti apa hakikatnya intinya kalau ada suami dolim tidak ngasih nafkah maka saat itu sang istri berhak untuk menuntut cerai baik karena waktunya ada minta doa ini ada beberapa pertanyaan tentang kontrasepsi tentang KB Insya Allah nanti saja karena waktu baik ada yang minta doa diantaranya ini untuk kedua orang tua kami yang telah lama tiada ibu turuni dan bapak muda Nur Alia binti Mudra sakit tuntunan urusannya baik semoga Allah memberikan untuk ada untuk tanahnya. semoga Allah mengampuni orang tua yang telah meninggal yang sakit disembuhkan yang sehat semakin sehat ditambah kekuat iman dimudahkan segala urusan Al-Fatihah ada yang melamar pekerjaan semoga diberi pekerjaan yang bersih dan halal ada yang yang lainnya juga sama nyari-nyari kerja kerjaannya tidak baik saya punya kerjaan nggak haro nggak halal tapi saya kira pindah ini didoakan Allah maha kaya semoga Allah memudahkannya untuk mendapatkan rizki yang halal dan menjauhkan kita dari yang haram berkatil Habib Muhammad Sallallahu al عليه diupayakan yang sudah hadir majelis sebat ini senantiasa untuk mengajak yang lainnya biarpun setiap minggu satu orang atau ditarget setiap bulan saya harus membawa satu orang itu agar tabungan kita semakin banyak ya agar tabungan semakin banyak karena insya Allah depan ini juga akan di di dikasih penutup yang supaya lebih nyaman kalau hujan tidak kehujanan kemudian juga akan parkirnya akan diperlebar insya Allah ini dalam seminggu ini kita harus menguruk ini biar lebih nyaman ya, ini pengurukan akan kita prioritas pengurukan karena tanggal 5 bulan maulid nanti kita ada acara maulid besar tentunya ada kesibukan yang sangat kepadatan jamaah insya Allah maka insya Allah pengurukan ini akan segera kita mulai mohon didoakan dimudahkan semuanya dan juga mohon ya selalu membawa orang gitu saja kalau kita punya prinsip setiap orang bawa setiap orang bawa jangan diremehkan kalau kita kecebur neraka bisa selamat gara-gara yang demikian ini orang nggak akan terima ya Allah ya, ya Allah aku sebaik gara-gara dia itu angkat ke surga jadi kita ingin membawa banyak-banyak orang kepada Allah Subhanahu wa taala demi keselamatan kita. Jangan sok saya mau menyelamatkan dia. Sudah jangan ngomong dulu. Saya pengen selamat dulu gitu saja. Dengan memperbanyak orang yang kita bawa ke tempat yang mulia, insya Allah kita selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdulna wa afina wa la wa'afina wa la ولا wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la على alayna شيء قدير اللهم يا Allahumma ya Allah ya Allah jadikanlah kami ahli istiqomah di dalam kebaikan ya Allah Engkau telah memudahkan kami hadir di tempat ini maka jadikan kami ya Allah orang yang selalu istiqomah di tempat yang mulia semacam ini dan panjangkan umur kami dan kelak setelah panjang umur cabutlah nyawa kami dalam keadaan kami melakukan kemuliaan Ya Allah jadikan kami sebab orang lain menjadi baik Jadikan kami ya Allah sebab orang lain semakin rindu kepadamu Jadikan kami sebab orang lain semakin kau Ya Allah Siapapun yang hadir di tempat ini ya Allah Baik mereka yang sudah beristiqomah Atau yang baru kenal majelis ini di hari ini Maka berikan kepada mereka kerinduan yang sesungguhnya Kepada tempat yang mulia Ya Allah baik yang mendengar atau yang tidak mendengar Maka berikan kesadaran Ya Allah Jadikan ilmu-ilmu yang ada pada tempat ini Ilmu yang manfaat Ya Allah Ilmu yang yang menjadikan sebab kami mengamalkannya dan terimalah amal baik kami Kabulkan hajat kami semua ya Allah Tanpa terkecuali yang hadir di tempat ini Yang susah hibur hati mereka ya Allah Yang gundah senangkan mereka ya Allah Yang sakit sembuhkan ya Allah Yang punya hutang mudahkan mereka membayar hutang mereka ya Allah Yang ingin menikah kirimkan pasangan orang yang koridoi Yang kau cintai Yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat ya Allah Yang usahanya susah ya Allah Mudahkan mereka ya Allah Jangan sampai mereka tersibukkan dengan urusan kerjaan dan dunia hingga lupa ibadah akan tapi bantulah mereka dengan kemudahan darimu agar mereka semakin mudah melakukan ibadah ya Allah ya Allah siapapun dari kami keluarga kami yang susah untuk diajak kepada kebaikan ada di antara keluarga kami yang susah melakukan ketaatan susah diajak kepada kemuliaan maka kami mohon ya Allah berkat mulianya majelis ini mudahkan mereka untuk kami bawa ya Allah kepada kemuliaan yang sesungguhnya ya Allah Allah ya Allah ada di antara yang hadir punya hajat ya Allah ingin mempunyai putra putri yang soleh solehah jadikan berikan kepada mereka putra putri yang soleh solehah dan jadikan Putra putri mereka adalah yang menjadikan sebab kebahagiaan keselamatan mereka di dunia dan di akhirat ya Allah. Ada di antara kami punya hajat ya Allah hati kami kikir pelit kepada kebaikan ya Allah. Kami tidak pernah rindu untuk berinfak. Ada yang tidak pernah rindu untuk berinfak tapi mereka senang beribadah, mereka senang melakukan kebaikan, mereka senang mengaji, mereka senang ya Allah melakukan sholat. Agar maka kami mohon ya Allah karena mereka sudah melakukan banyak kebaikan. Semoga berkat kebaikannya ini kebuka hati mereka sehingga mereka mereka tidak menjadi orang kikir sebab yang kikir akan senantiasa jauh dari kebaikan kepelitan dekat kepada neraka kepelitan menjauhkan orang darimu ya Allah maka buka hati mereka ya Allah untuk kebaikan ya Allah di antara kami ada orang yang punya banyak keahlian akan tapi keahlian-keahlian ini banyak yang tidak terarah maka ya Allah buka hati mereka untuk berjuang di jalanmu ya Allah untuk menjagati pekerjaan mereka dalam dakwah di jalanmu ya Allah siapapun yang mendengar suara ini baik yang hadir atau yang tidak hadir hadir melalui media yang menyiarkan acara ini. Ya Allah, jadikan mereka orang yang bisa bergabung di majlis yang mulia ini. Berdakwah di jalanmu, Ya Allah, untuk mengangkat syiarmu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Engkau sungguh maha kuasa. Ya Allah, ampuni dosa kami semua dan dosa guru-guru kami, dosa orang tua kami. Berikan kasih sayangmu kepada orang tua kami yang telah capek mendidik kami, merawat kami, Ya Allah. Akan tetapi, Ya Allah, akan tetapi kami kurang peduli. Maka, Ya Allah, ampuni kami dan ampuni orang tua kami ampuni guru-guru kami muliakan mereka semua dan berikan bimbingan dan hidayahmu kepada santri-santri kami dan anak-anak kami semua Ya Allah berikan hidayah kepada kami yang hadir Ya Allah jangan kau cabut Ya Allah setelah kau beri petunjuk kepada kami Ya Allah jangan kau cabut Ya Allah muliakan kami ini ya semua yang hadir Ya Allah dan yang mendengar suara ini panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat dan berikan kepada kami semua keikhlasan ya Allah jangan sampai ada yang hadir ke tempat ini hanya sekedar ikut-ikutan tidak tulus dari dalam hatinya maka kami mohon berikan keikhlasan yang sesungguhnya sehingga kebaikan-kebaikan yang terjadi pada saat ini bisa mereka petik kelak di saat menghadap kepadamu ya Allah ketulusan dan semua yang berjuang di pondok ini yang membantu pesantren ini yang membantu dakwah ini ya Allah panitia pembangunan panitia dan ustadz-ustadz yang mengurus mengurusi para santri ya Allah dan orang-orang yang menyumbang dengan harta dengan pikiran dan dengan tenaga berikan kepada mereka semua ketulusan ya Allah ketulusan ya Allah dan jadikan itu sebab kebaikan untuk keluarga mereka semua untuk anak keturunan mereka semua ya Allah panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat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 doa selalu wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.